Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah Alhamdulillah Pada kesempatan siang hari ini Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla berkumpul di masjid dengan para ikhwah, dengan para jadijah, dengan para duat. Adapun nasihat yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ringkas saja. Yang pertama, selain keikhlasan niat, selain takwa Allah Azza wa yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada antum adalah nasihat untuk semangat bertahun tahun ala dakwah dengan prinsip tahun ala dakwah terutama di zaman dan di masa sekarang ini penampilan perlu lebih disemarakkan, digalakkan semangat tahun dari kalangan para doa, para kudus, dan para ikhwah, para tahun untuk memajukan dakwah sunnah dakwah selebih, tahun untuk tarbiyah selebih, dikarenakan warga warahmatullahi itu kita sekarang ini menghadapi sebuah fenomena yang berbeda dengan beberapa waktu sebelumnya. Sekarang ini fenomenanya adalah fenomena terbuka terbuka. Artinya dari kalangan musuh-musuh dakwah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah mereka sekarang gencar aktif agresif dan bersifat terbuka di dalam mendakwahkan, mengkampanyekan pemahaman-pemahaman mereka. Dan juga di dalam upaya mereka untuk menolak dan meredam dakwah salafiyah terhadap dan mereka istilahkan dengan wahabi atau mereka istilahkan dengan salaf terutama yang begitu besar adalah dari kalangan Syiah Rafidhah. Di belakang mereka gerakan sayap, gerakan senyap dari kalangan komunis. Ditambah lagi khonamtin azakumullah masalah-masalah kemarin dari kalangan al-mumayyi'in al-tahdil yang sampai sekarang juga belum berhenti mengkampanyekan pengembusan-pengembusannya. Sehingga sekarang ini kita dihadapkan pada musuh-musuh dakwah di dalam dan di luar dalam terus membutuhkan di dalam, pengembusan dari dalam itu cukup gencar. Kemudian dari luar itu buka-bukaan, belak-belakan, tanpa testing aling-aling. Syiah yang selama ini menggunakan takiyah, tidak lagi menggunakan taktik Terang-terangan saja. Maka diperlukan sedikit keseriusan dan kesungguhan antum sekalian para asyati dan para tuan di ya Allah dan ya para ikhwan pengamudah. Itu serius dalam bertahun ada. Tahun di sini ketika dilaksanakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan konsep-konsep tahun yang syar'i akan memunculkan beberapa efek positif dan itu sangat penting untuk diwujudkan dalam sebuah kerajaan. Dengan tahun akan muncul yang namanya semangat tasyawur. Semangat koordinasi. Bermusyawarah. Di dalam melangsungkan dakwah. Dalam melangsungkan agenda-agenda dakwah. Dalam melangsungkan agenda-agenda taruh tidak jalan sendiri-sendiri. Tapi semuanya dimusyawarahkan, dikoordinasikan, dibahas secara bersama para politikum dengan konsep tahun dari diri wa Ada Tasyawur merupakan sifatnya seorang mukmin. Wa amruhum syura bayna. Perkara mereka kata Allah, musyawarah di antara mereka. Ini perkara sangat penting. Barakallahu Dengan yang namanya tahun dengan berjalannya waktu masing-masing kita akan memiliki yang namanya tafahum. Misalnya memahami, memahami kondisi para ikhwan, memahami karakter, memahami sifat, memahami tabiat, Ini diambil positifnya bukan negatif. Para kalau itu. Ini perkara yang betul-betul sangat-sangat penting. Kita salahkan tahun dengan segenap yang kita mampu. Yang mampu bertahun dengan ilmunya, dengan ilmunya. Yang mampu tahun dengan kedudukannya, dengan kedudukannya. Gitu. Yang mampu tahun dengan ide-idenya, dengan arahan-arahan, bimbingan-bimbingannya, dengan bimbingan-bimbingannya. Yang bisa tahu dengan fisiknya, dengan fisiknya. Yang bisa tahu dengan harta benda, dengan harta benda. Kita harus lebih aktif dibandingkan dengan ashabul ahwa'i wal bidah ya syarat Ketika mereka punya semangat untuk berkoalisi, berkonspirasi di antara mereka untuk menghadang dakwatul haq, kita harus bersemangat untuk ta'awun syar'i mengokohkan kalimat, menyatukan kalimat, menyatukan langkah dan misi untuk mewujudkan dakwah yang mulia. Di atas ilmu syar'i dengan hikmah, alat ilmu syar'i. Barakallahu ini yang sekarang ini sedang kita galakkan di mana-mana penjelasan dan penjelasan di kalangan para ikhwah untuk menumbuhkan semangat tahun dan seterusnya. Tidak boleh ada yang pasif. Tidak boleh ada yang kemudian egois pemikiran diri pribadi. Tapi semuanya harus memikirkan secara umum untuk kemaslahatan umum untuk kepentingan dakwah secara umum. Ta'awun al-birri wa taqwa. Barakallahu ini yang pertama ya Pak. Ini yang yang paling penting. Yang kedua ialah berupaya untuk menjauhi asbabul khilaf wal furqah. Sebab-sebab baik perbuatan atau ucapan atau tindak randu atau perilaku atau semisalnya yang bisa memunculkan perselisihan di kalangan para dai, para ulama dihilangkan, tinggalkan. Di sini pentingnya memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di atas sunnah Rasulullah Dan yang kedua pentingnya kedewasaan di dalam mengamalkan. Dewasa itu bukan dengan ilmu, bukan dengan usia yang tua. Dewasa itu dengan ilmu syar'i dan dengan mempelajari pengalaman-pengalaman yang -pengalaman. Dewasa itu membuat orang berjiwa besar. Membuat orang itu berpikir panjang ke depan. Tidak membuat orang itu ajalah, tergesa-gesa, terburu-buru. Tapi memunculkan sikap, sikap taan. Jika memikirkan sesuatunya dengan matang sebelum bertindak para keluar. Ini sesuatu yang bisa dikatakan penting jadi katakan kadang sudah langka di kalangan para pengamu dakwah. Terlalu banyak orang-orang yang ilmunya besar, ilmunya banyak, ilmunya tinggi, tapi kedewasaan tidak ada. Sehingga sedikit masalah, runyam. Sedikit problem, runyam. Muncul sedikit kasus, heboh. Atau perkara-perkara yang kalau kita sedikit, perkara-perkara sifatnya ringan lah, kecil lah, perkara-perkara yang sifatnya terlalu besar terus muncul dikarenakan tidak ada kedewasaan. Tidak ada jiwa besar. Maka tanamkan dalam jiwa antum prinsip ini. Jiwa besar itu memiliki khibrah pengalaman yang cukup dalam perkara dakwah. Segala sesuatu terjadi dalam dakwah ini yang telah berlalu, yang sekarang itu dijadikan sebagai khibrah pelajaran yang sangat penting untuk dakwah di masyarakat. Sini namanya tahun bukan semata-mata langsa, tapi semua yang memungkinkan untuk dia tahu. Yang terdekat, sekolah simpang, sahabat, medan, sekitarnya, yang memungkinkan naik ke atas, Aceh ada yang lain itu, yang memungkinkan terus kita berusaha untuk uh, eh, bersungguh-sungguh memperkokoh semangat tahun kita. Kalau dulu, ini sekarang kan ya. Dikala musuh-musuh itu semakin gencar, antumnya semakin loyo, hancur kamu. Dikala musuh semakin agresif menebarkan sumpah mereka, mengkampanyekan pemahaman mereka, antumnya ribut di dalam, anjur kau. Sehingga harus ke depan pikirnya para Allah. Wallahu ta'ala lebih sebab hanya ini yang saya sampaikan pada adik. Yang lainnya disampaikan dari suku. Hah? Dari Terkait dengan masalah menguasai jika fanatisme dan hizbiyah warahmatullahi Allah Ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, that too. berapa orang? Tidak ada. Bukan, yang sama. Berapa ya yang kemudian ada? Sisa 15. Yang lainnya kan Antum punya rencana bikin markis baru. Tempat nggak ada. Lagi-lagi dalam bayang-bayang. Planning ini. sama sekali belum dirintis baru rencana ini namanya branding besar branding besar ini harus diserahkan sama yang besar Berarti <laughs> asal antum planningnya tadi itu antum bikin semacam penggambaran yang cukup gamblang, jelas. Kalau kita antum tuliskan dengan putih, master planning yang aku bilang tadi untuk nanti sampaikan kepada para atlet. Jadi tidak dipikir oleh mereka para luar. Kalau yang maksud, mungkin nanti bisa sampaikan ke Pak Lukman sama ke Komar. Yeah ya itu, antum kasih gambaran kepada mereka yang lengkap komplit. Ya, dan suka membuat semacam membuat buah buku gitu, buat terkait dengan kondisi anak-anak. Kemudian apa aja planning-planningnya, rencana ke depan ini, sampaikan sama beliau beliau supaya mendapatkan pandangan khusus. Aceh ini kan daerah istimewa ya. Oh sekarang enggak, daerah kamu. sampaikan sama sama sama guru mungkin resmi mungkin yang masukan masukkan ke beliau dapat dipelajari dan ya, kami tunggu apa namanya kalau seandainya itu ada apalagi itu Komar ya siapa tahu nanti beliau bisa memikirkan lanjut secara mungkin pendanaan kalau saya maksud itu terkait dengan masa planningnya antum. Adapun terkait dengan masalah antum selama ini di tengah-tengah masyarakat, ya antum harus mengetahui betul tentang kultur masyarakat Aceh ini. Di tempat antum di Banda Aceh itu apa yang menurut Jawabannya apa ya? Yang kemarin aneh itu wajah Ya, artinya itu penting untuk untuk kita. Jadi di, di daerah antum ini masyarakatnya itu dari kalangan masyarakat yang akidahnya asyariah maturidiyah terkait dengan suluknya tasawuf sufiah gitu ya secara masyarakat mungkinnya sudah tinggi kalau gitu ya ini harus di, di apa namanya dipahami sehingga ketika posisi yang antum ini masih seperti ini maka yang terpenting di sini antum lebih eh, pedalam yang antum uh, solidkan dulu barisan para ikhwah satu kalimat tadi satu kata, satu visi, satu misi, satu planning. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pihak luar, dengan pihak, masyarakat, antum lebih banyak contoh mendakwai mereka dengan dakwah langsung. E, di, dikenal dengan dakwah perilaku, dakwah pihak. Ini e, eh, tunjukkan e, eh, rahmatnya Islam, akhlakul dari muamalah yang baik secara umum dengan masyarakat antum mengambil simpati dan mengambil hatinya masyarakat berbeda ini sangat penting untuk langkah-langkah awal ketika nanti antum siap untuk menjalankan training yang antum tadi itu siap untuk beli tanah, selalu dan segala harus ada koordinasi dengan pihak-pihak berwajib yang terkait itu sangat penting di tempat tersebut kan itu harus punya hubungannya bagus dengan RT-nya, dengan RW-nya, dengan lurahnya, atau dengan camatnya, dan punya hubungan yang baik, koordinasi yang bagus dengan pihak polisian, polsek, ramil dan segala macamnya itu sangat penting. Dan punya hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Ini sangat-sangat penting sekali. Di masa-masa perintisan semacam ini, sangat tidak hikmah sangat tidak hikmah ketika antum memunculkan sikap berkonfrontasi dengan mereka. Langsung keras terkait dengan asharia terkait dengan Sufia dan segala macam. Jangan dulu. Belum waktunya. Jadi, antum pelan-pelan tapi mencengkram. Yaitu dengan cara tadi tak takliful peluk mengambil hatinya masyarakat. Nah, salah global. Selebihnya tadi yang anak saya sama Antum, Aksan Antum e, tulis semua yang ada pada Antum dari rencana saya ke depan. Antum saya berapa Insya Allah harapan saya Insya Allah untuk Aceh dapat perhatian istimewa sebagaimana daerah istimewa Biar rencananya antum apa ke depan? Semata-mata bikin markis atau semata-mata apa ini? Bikin masjid. Ya, tempat ibadah, musola atau masjid, tempat taklim dan segala macamnya di komplek tadi itu. Rencana ke depan ada perumahan-perumahan dan segala macamnya. Jadi luar biasa. <laughs> Antum ada yayasan? Lo iya iya sih, negara hukum. Bukan hizbiyah kayak Haji Uri Sultan. Haji bilang hizbiyah, hizbiyah. Mereka sebagai yayasan. Nah, om tuh mereka itu. Iya. Bikin yayasan dulu. Itu jelas, itu payung hukum itu payung hukum. Apalagi untuk wilayahnya antum ini. Kalau antumnya ilegal, nggak ada payung hukumnya, ditandang sama mereka. Sekali demo, sudah, jelas sama mereka antum. Nah, itu jelas harus ada yayasan ini. Yang masuk dalam yayasan ini nanti, orang-orang yang dikenal baik. Jangan sembarang orang. Yang dikenal baik, secara akidahnya, secara manhajnya, dan segala macamnya, dan aktif. Jangan yang pasif. Adapun yang lainnya bisa di luar yayasan. Jadi ada orang dalam, ada yang di luar. Waktu semua semua ikhwannya itu di luar. Tahun bagaimana yang mereka mampu di luar. Yang di dalam yang orang yayasan, orang-orang tertentu yang kita kenal masyhur dengan manhajnya, dengan akidahnya yang baik-baik. Itu antisipasi ke depan uh, adanya orang-orang yang eh, Yayasan dulu. Ya, untuk proses yayasan tanah. Kita nanti itu tanah di atas yayasan yang untuk miliki. Ada gambar sampai sekarang? Tergambar? Terkait yang nanti Anda sampaikan kepada para atlet, ya Anda menggambarkan, Anda, Anda mutarakan aja misinya antum atau perannya antum ke depan. Nah, ini kepingin mau bikin ini, ini, ini, ini, ini, ini, tanahnya gini, gini, gini, gini, gini, gini, lingkungan masyarakatnya begini, begini, begini, begini. Gimana saat arah arahan yang ada? Apa ada solusi bagi kami? Jadi langsung kata mereka. Bagi yang sudah pernah ke sana, selalu ke sana ya paling nggak saya punya gambaran surat lupa. Oh iya. Bismillah. Bismillah. Awakal. dia. Selama ini mungkin antum kajian di mana selama ini? Di musola umum? Apa di rumah-rumah? Nah, taklim yang ada selama ini akan sangat bagus ketika antum Eh, memberikan pemberitahuan kepada RT RW lurah tempat. Lengkap Ya ya, yang itu dulu. Ini kan ini kan yang sedang jalan. Nah itu juga demikian harus di harus diamankan kondisi, Harus punya hubungannya baik dengan pihak-pihak terkait. Ada banyak nanti yang bangun kan masih baru. Itu yang saya bukan di awal tadi. Apa aja pendingnya, sebutkan semuanya, serahkan sama mereka. Artinya yang sudah jalan dan kemudian e, antum santai tidak ada apa namanya upaya-upaya pengamanan nah, ini belum dimulai terpegang ini ya nanti. Hal yang ada yang ada dijalankan dengan bagus supaya masyarakat tahu siapa antum terkait dengan uh, muamalahnya baik, akhlaknya baik, bagus dengan semua yang ada, nggak dianggap sebagai eksklusif atau teroris atau kegaman segala macamnya tidak ada. Itu enak nanti. Ketika antum pindah ke tempat yang baru lagi tadi, jangan ya membawa nama baik. Jadi harus uh, lebih lebih taklif kepada masyarakat. yang mantan Wak ini gimana? masih malu-malu. Oh, yang ini langsung ada sobat tobat. jadi sudah ada maksudnya memang ini. Kalau dia akan sangat kuat. Jadi yang bawaan-bawaannya langsung aja main. Oh, bawahnya masih malu-malu. Yang sudah muncul kan Sondurai, yang belum sama mereka. Divisi, tampil. Terus nih, tampil. sebelumnya dulu, kalau saya mau dulu. Yang kontrolan-kontrolannya itu jadi aku pengen, cuman masih ya, malu-malu gitu kok ngetaran banget gitu loh jadi nah, ya bawahannya ini langsung anak aja ini roja di tempat-tempat yang lainnya di Sulawesi sana sebagian mereka ikut-ikut wahdah oh, wahdah antum ya dari kalangan kaum muslimin, suruhin, kuatin anak-anaknya dikeluarkan semua dari tempat dari pondok mereka dibagikan bawahnya wakil jadi bumi terlalu cepat gitu anak yang arus bawahnya tuh loncatnya terlalu nemen gitu <laughs> yang penolanya masih malu-malu ya. jadi terkait dengan orang-orang semacam ini ini sesuatu yang perlu untuk diberi bukan langsung disikapi posisi mereka masih mau datang ke tempatnya kita itu masih punya harapan jadi langkah kita apa nasihat mereka Bagi macam upaya cara memberi, memberikan masukan kepada mereka nasihat mereka sudah punya mengerti banyak ilmunya sampaikan siapa guru nanti yang namanya nasihat satu majelis, dua majelis, tiga majelis akan ketahuan ini orang ini memang kepingin cari yang hak atau memang dia emang batu. Ketika dia apa namanya emang sudah tidak mau dinasihati, dia nggak bakal muncul lagi. Nggak bakal muncul lagi. Ketika dia kepingin al hak dia akan muncul. Bisna lebih dekat gitu. Mengenai apa yang sama dia. Yang namanya nasihat itu nggak ada. Uh, yang, yang namanya nasihat itu nggak terus menerus ada batas maksimalnya, batas berhentinya. Yaitu ketika kita tahu ini orang imma yu'anid wa imma yakul Ketika menunjukkan sikap inat, penentangannya, dan segala macamnya, kamu dengan sabar. Terus saya Dan saya yakin secara pengalaman tidak bakal tentang tentang. Karena sudah Nah, yang masih terus mendekat, terus itu harapannya kita ya, sebenarnya ordernya kita ini terus ya sekarang ya dulu Angsal ya Mbak yang dari Makali, Mbak yang dari saya Dari tau Kalau nongol ke Antum Alif ya tarim Alif Mungkin kita yang ngajari kok Kita yang bicara Mereka pendengar hasilnya dulu Setelah itu ada ada kesempatan nasihat nanti akan tahu nasihat satu, dua, tiga kali kelihatan satu atau pisang. Pisang berarti enak kan teruskan. saja satu masalah. Jika ada ketegasan sikap itu akan dengan sendirinya akan terjadi yang namanya perubahan. Enak ngomongnya. Tapi kalau langsung datang sikapi mereka punya hujan tentu bukan bukan bukan, bukan cara yang tepat. Lain perkara kalau memang dia uh, eh, pentolanya dan segala macamnya, anaknya kan bakal datang kan dia gak bakal mau gitu. Tapi, ini tipikal orang-orang yang yang sedang mencari atau tertipu. Biar kita tahu. Terima kasih. TPA ya, udah berapa lama jalan? Esi ya, berapa lama? Kita mau jalan. Di Kosmo berapa lama? Baru. Masya Allah. Nah? Baru. Nah, ini baru pekan-pekan ini baru planning. Ini baru bulan, antum baru planning. <laughs> Masya Allah, 2015 ini ya. Baik, terkait dengan masalah itu e, tadi yang saya sebutkan, orang-orang yang terlibat di dalam tarbiyah tadi. Ini orang-orang satu yang makruh dengan manhajnya dan sedikit pun jangan melibatkan orang-orang yang <laughs> ke depan bakal bikin masakin. Dari yang gena-gena, yang bersih-bersih. Ini terkait dengan terapi di dalam ya. Nah, orang-orang. Ini yang pertama. Yang kedua, ya harus ada konsep. Kita membuat uh, TA. Harus ada konsep apa yang mau dipelajari, apa saja, uh, uh, bagaimana formulanya, harus punya. Jangan ya. Itu bisa dengan cara lebih banyak. Ini ada satu tahun, teman-teman yang lain, atau bisa informasi dari teman-teman yang ada kaji. Nah, itu harus punya format sendiri sesuai dengan kerjaan gitu. Ini yang terbaik untuk para simpang seperti ini. tentu jelas harus dengan bimbingan kita sebenarnya memahami jangan sampai melanggar syariat. Terkait dengan orang-orang yang di situ, masing-masing harus termotivasi dengan keikhlasan. Ini harus kita nampak dari awal. Tujuan kita membuat tarbiyatul aulad untuk nilai kita, Untuk dakwah. Untuk menyelamatkan anak kita dengan tarbiyatnya. Tujuan awal bukan dalam rangka untuk rebutan posisi dari ya. Atau dalam rangka untuk urusan komersil malah bahkan. Perkara duniawiyah Jadi betul-betul lillahi ta'ala. Ikhlas ini di, di, di. Kemudian ketika ini berjalan, poin yang saya terangkan tadi, harus ada musyawarah, koordinasi bersama harus ada tahun di kalangan para pengamal-pengamal harus ada tafahum dalam memahami karakter satu sama lain dan akan amalnya sebagai jamaah itu poin penting yang penting untuk di, di, Bismillah pelan-pelan baru kami nomor jika dikerjakan dengan keikhlasan ya, yang terakhir ya harus sering-sering komunikasi dengan dengan yang lainnya dan kontak dengan yang lainnya dan juga terutama dengan para asatidah sesuatu yang aku nggak bisa memecahkan dan yang menyendiri menjadi kayak salah gitu lama dan antara poinnya dia ini nggak sampai terpelanting kayak gini karena dia ada komunikasi dengan bagian Oh, Allah alam Itu konsep asas jadi Ketika jalan nanti anda akan bisa e, tahu sendiri hal-hal yang sifatnya apa kita akan sama-sama rumit semuanya repot yang lainnya para ustadz di semua tempat siap untuk tahu kan begitu jadi semuanya sama yang kita bayangkan ketua Islamiyah bukan ketua Langsawiyah atau kewalawiyah Lawiyah ya, jadi semuanya sama ya, Jawa luar Jawa kan ya Wallahu ta'ala a'lam bisawab mana isi fatwanya? Lafaz pengajuan soalnya gimana? Itu di, di cek satu satu. Khawatirnya penggambaran soal itu nggak sebagaimana kenyataan. Iya, jadi tergantung itu semua tergantung daripada niatnya al waqif Kalau orang yang wakif tadi itu mewakafkan sebuah masjid, ini untuk masjid yang dipakai untuk dakwah sunnah. Al-haq lah. Diwakafkan ke Muhammad Ali Isma. Ternyata Ali Ismanya melenceng. Menceng gitu ya. Nah gitu. Maka sang wakif itu punya hak untuk mencabut dikarenakan wakafnya tidak sesuai dengan jalurnya. Itu sahih sekali. Perbolehkan. Pembatalan. Artinya wakaf yang dibatalkan lagi tarik kembali bisa tidak boleh. Yang sudah diwakafkan, ya sudah diwakafkan. Yang namanya wakaf itu nggak mungkin dijual belikan, nggak mungkin dihibahkan, nggak mungkin diwarisi. Itu jelas. Ma'ruf ya. Ini bukan kemudian membatalkan wakaf, ini mencabut mencabut wakaf dari orang yang melenceng dari darinya wakaf tadi dan dialokasikan kepada pihak lain yang sesuai dengan niatul niatul wakaf. Boleh. Tanyakan ke semua saya, jawabannya bakal boleh. Anak yakin penggambarannya itu. Anak yakin penggambarannya. Apalagi yang tanya dua orang ini. Orang-orang laap semua ini. Yang terakhir yang akan dapat informasi terkait dengan atau ini akmalnya atau apa gitu. Makanya ada beberapa kali ada, ada khobar dari Madinah. Kalau Syekh Arabi bin Hadi dua kali ketemu dengan Syekh Abdul Muhsin. al alam informasi yang sama sama saya itu dimanfaatkan untuk orang orang kayak gini bukan terkait dengan siapa muksinya juga Siapa rozak tidak tahu lah ah oh berarti fokus hubungannya satu rozak ini gini gini lo kok satu rozak ini satu muksin satu musim ulama kibar masyayikhina ya anaknya lain bahasan bapak lain anak lain Nah, kalau dua orang ini memang, memang harus diteliti baik-baik. <laughs> Jadi intinya dimintai dulu mana pertanyaannya kayak apa, gambarannya kayak apa, apa jawabannya sih. Thank you itu luar biasa lebih lebih mendalam lagi kalau itu tanahnya atas nama dia nah itu nah itu ya itulah kelakuannya mereka mereka ujung-ujungnya dunia katanya UUD ujung-ujungnya dunia kalau nggak tanah ya uang ya ujung-ujungnya perempuan dengan gambar tadi nggak ada masalah dia apa namanya jakut dikarenakannya layak tahun wakaf dikasihkan sama yang lain yang sama dengan pembahasan yang lainnya ketika wakaf bisa dimanfaatkan di situ. Maka dia bisa mengalokasikan ke tempat yang lain yang yang yang yang, yang dengan kemanfaatan yang sama. Nah, di mana nih? Yang Anda Nah. Iya. Itu Beliau di juga juga repot juga. Repot juga di sana. Mana dia nih? <laughs> Memang dia pandai kali cara gitu-gitunya. Salah pun tidak mau salah dia. Putar-putar dulu. <laughs> Yang paling pas itu pegang kepalanya. Tak. Eh? Yang bisa begini cuma Bima. <laughs> ah, eh, al muhim. Al. Cukup. Sudah yang lain. bagusnya eh, kepada yayasan. Nanti dari yayasan menunjuk satu orang namanya nazir. Nazir wakafnya. Nazirnya kalau bisa dipilih orang yang betul-betul sangat hmm. mau dengan sunnah. Kalau dengan bisa ada ustaz yang dikenal ini. Ustaz. Dia sebagai nazir. Nazir itu untuk mengawasi al-muhim antum laporkan sama sama para ahli. Dan mereka akan mengasih bimbingan bimbingan Allah yang lengkap itu. Jadi anak murid untuk yang tempatnya itu gelondongan. Tanya semuanya, gimana nih, gimana nih, gimana nih, gimana nih. Ya mereka langsung yang yang yang memberikan. Yang anak harapkan. Jadi antum tidak gerak sendiri orang 20 tadi itu ya, ada pengawasan langsung dari para ahli ya. terkait dengan hal ya. dengan dari istimewa atau daerah atau ya ya di Makassar itu banyak di apa diperhatikan sama para ahli nanti ya daerah perang itu bahasanya itu bahasanya kan? itu daerah perang Lu sebenarnya ada perang juga sih. Cuman ya eh, nggak um, berimbang ya. <laughs> Makanya hantu langkah-langkahnya langsung sama mereka. Hantu langkah sama mereka. Jantung enak. Makanya nggak berimbang. Hmm. Apa lagi? Baik. Hey. Alhamdulillah Mas. Ada Mas. Katanya sudah sampai. Sudah pernah sampaikan ke seorang Ustaz? Sudah apa? pengalaman baru jangan sambil lagi <laughs> Hah? jadi ada ada ilmu ya dari para dari para dan para ulama ketika sebuah kasus di sebuah tempat sebuah masalah sebuah tempat sudah di, di, di, diangkat kepada salah para menteri. Terima kasih. saya tadi komik yang lainnya lupa lupa baru kawan, Itu kita dapat waktu kita umroh dengan para tadi di majelisnya di rumahnya Syekh Muhammad Khalid di Madinah. masalah sudah ditangani sama si Robi. Maunya dimasukkan ke suhu juga. jangan. Jangan. Selama itu masalah sudah ditangani sama Syif, terutama. Iya Dia sama beliau. Baik kalau saya nanti minta yang lainnya tadi. sekali. Bukannya bukannya lepas tangan bukan. Tapi ini eh, sesuatu eh, perkara Ini yang Jadi ketika antum masalah di Medan, Barat, misalnya, antum sudah sampaikan ke Muhammad. Nah, jadi antum tarakan semua dari mulai awal sampai akhir. Wah, banyak tuntas. Beliau ngasih arahan-arahan. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Antum jalankan, kan begitu. Ketika dalam perjalanan antum ada yang baru-baru, yang mungkin antum belum bisa memecahkan sendiri. Ini, wah, santai kamu alhamdulillah. Ya, telepon atau hashtag, masalah yang dulu saat ada penambahan, eh, oh, gini, gini, gini. Begitu belum mengatakan, gini, gini, teruskan lagi. Bagaimana? Coba antum bagi para ustaz yang lainnya. Nah, di situ antum bermain. Artinya sedangkan kepada yang lainnya begitu bukan kemudian e, bermain dalam masjid nah, e, eh, anda bisa atau anda punya hak dan punya punya punya ruang untuk menyampaikan kepada ustadz yang lainnya itu adabnya nanti anda sampaikan saat ini masalah begini begini begini karena yang yang baru ini belum begitu nggak ngerti awalnya kan gini gini sampai tuntas ini begini ustadz ini sudah kami sampaikan sama Muhammad. Beliau mengatakan begini, begini, begini. Jadi, Disebutkan bagaimana arahnya beliau. Gini, ini dan beliau meminta kami untuk juga menghubungi yang lain. Itu aja. Sehingga ustadz yang lainnya lengkap gitu loh. Dari antum sudah dapat tasawur yang kamil yang sempurna tentang kap tadi. Dapat dari ustadz yang ada yang yang yang, yang sudah antum hubungi, dia bilang begini, begini, begini. Dia akan menyesuaikan. Itu perkara sangat dan kemudian untuk Musa Muhammad. Terus sudah selesai. Ada yang baru? Ada saya. Saya. Ada yang barunya lagi? Yang bisa urusan yang lainnya lagi. Yang nggak bakal selesai urusannya itu. Nah, nah, jadi kalau sudah masuk ke, ke seorang ustaz, selesaikan dengan beliau. Kecuali kalau beliau meminta yang lain terlibat. Nah, نعم هذا كذا لو غسلنا سنين آه آه apalagi seperti itu. <laughs> Masih mentah. Ya dimatangkan sama beliau sekalian. Kalau seperti itu antum larinya ke saya. Repot. Itu nanti memunculkan ruang-ruang dan celah fitnah bagi orang yang punya orang yang punya uh, hati yang nggak sehat. Gitu. Ketika nanti antum menyampaikan, Anda diminta memberikan masukan. Anda ngasih masukan gini, gini, gini, gini, gini. Ada sedikit dengan sama Muhammad. Ivan-ivan yang hatinya sakit, oh, nggak susah. Kalau Muhammad mengatakan begini kok. Oh enggak, Sa'ad mengatakan begini. Akhirnya ngadu para ustaz Nah, itu harus tahu etika dan norma-norma. Gitu nggih. Sekali lagi bukan angkat tangan, bukan. Jadi Anda harus tahu bagaimana protapnya. Banyak angkat tangan. Ngapain gitu? Nah. Jadi ketika antum pandang belum lengkap, belum komplit misalkan. Ya antum kumpulkan semua pihak yang terkait. Bikin tasawur penggambaran masalah yang sempurna bersama-sama yang disepakati. PR gitu. Ya, ditulis poin-poinnya, beres semuanya, sampaikan ulang buat sama Lihat, apa apa ada waktu telepon Ustaz? Ini dari Medan meneruskan yang kemarin. Tafal. Sampaikan semua. Jahis, jahis. Tinggal atau bungkus sama Muhammad. Konsep kan sudah ada. Sudah, ada konsepnya kan? Ini ya sudah. Antum saat minta waktu itu telepon. Karena itu sudah masuk ke beliau. Itu adabnya. Masuk. Karena karena lagi. Sampai beliau apa namanya meminta antum untuk menghubungi para para yang lain rapat-rapat telah telah ruang-ruang di orang-orang yang yang penyakitan saya sih nggak tahu apa masalahnya Medan <laughs> dan akhirnya saya jadi nggak pengen tahu gitu loh karena itu sudah menyampaikannya ke, ke sama yang ini tolong dijadikan sebagai pelajaran. Dalam kasus yang berikut-berikutnya lagi, Anda harus punya konsumsi. Jadi ketika Antum hendak masuk ke seorang Ustaz, Antum harus betul-betul pilih yang mana ustadz yang betul-betul bisa mengurusi masalah ini dengan cepat. Tidak asal yang datang ke Antum, temukan. Kalau sudah, ini masalah ini siapa yang yang paling yang paling paham? Sebulan. Iman nunggu beliau datang kemari atau dia terus dia dikatakan pentingnya selalu konsultasi ada hubungan dengan para ustaz. Langsung uh, biasa mempunyai siapa banyak ustaz enak. Nah, ada punya uh, connect dengan tiga banyak. Jadi mau telepon dulu gampang gitu. Tidak begitu. gitu ya. Cukup kayaknya bukannya saya katakan loh ya. Jadi kalau antum bilang jika disebutkan satu orang ustadz pun mungkin saya tidak bakal mampu. Ketika saya mampu sendiri, nggak mampu kayak tadi Asing Langsung kepada para Gitu ya. Antum-antum juga harus belajar seperti ini. Itu kan para ustadz nih, para dai. Mungkin juga bakal ditanya oleh mas umat kalian. Mungkin juga harus memiliki etika semuanya adalah uh, apa namanya ikhwan kita, kitabnya kita, semuanya satu. Tidak ada yang namanya saya yang lebih di depan, semuanya saya, dari saya, ini aku, itu enggak. Enggak boleh, enggak boleh muncul dan macam Ada paham ya? Ketika ada seorang ikhwan menyampaikan soal kepada Ustadz Bulan. Ini yang nangani. Tanya ke Antum. Kalau dia ngomong, tapi sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, yang merasa ah, gitu. apa sih yang perspektifnya gitu kalau yang ah jawabannya kayak gitu ah hmm. ini gitu. ini cikal bakal penyakit yang sangat berbahaya ini awalnya kecil nanti kemudian akan sangat sangat berbahaya paham salah ya di dalam anu, di samping mengajarkan ilmu harus belajar fitrah pengalaman-pengalaman dakwah dari mereka. Iya. Ini pun